Sudah kita sampaikan ucapan beliau pada poin yang ketujuh wala yakulun inna asma Allah azza wa jalla kama taquluhu al mu'tazilatu wal khawariju wa tawaifu min alil ahwa makhluqatun ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis para ulama salaf mereka tidak pernah mengatakan nama-nama Allah itu makhluk eh, sebagaimana itu adalah ucapan kelompok mu'tazilah dan kelompok khawarij serta kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Di sini kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Al-Khawarij digandengkan dalam kesesatan mereka dalam masalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Memang ada beberapa persamaan antara kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Khawarij dalam beberapa permasalahan akidah. Di antaranya dalam masalah pelaku dosa besar. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kelompok Mu'tazilah mengatakan kalau di dunia pelaku dosa besar itu ada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan kelompok Khawarij mengatakan mereka kafir. Namun mereka ketemu dalam hukum di akhirat bahwa saya pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini adalah sekali lagi akidah kelompok Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian dalam masalah Kemarin sudah kita sampaikan kelompok Mu'tazila meyakini bolehnya mengkudeta, melengsarkan pemimpin yang dolim. Itu juga merupakan akidah kelompok Al-Khawarij. Demikian pula nah masalah syafaat. Kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazila mengingkari adanya syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar di hari kiamat kelak. Karena mereka meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, tidak bermanfaat syafaat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ini diantara persamaan kelompok Mu'tazilah kelompok Khawarij. Demikian pula dalam masalah yang sudah kita sampaikan tadi, mereka semuanya mengatakan nama Allah itu makhluk dan ulama alusnya mengatakan kelompok Khawarij itu di antara akidah mereka tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sama dengan akidahnya kelompok Al-Mu'tazilah. Adapun kelompok Mu'tazilah ini sudah kita sampaikan kemarin secara ringkas tentang sejarah mereka dan juga usul khamsah, lima prinsip dasar kelompok Al-Mu'tazilah. Di sini pentahkik yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Rahman khumayis sedikit menyebutkan tentang siapa kelompok Al-Khawarij. Dalam footnote nomor 2 halaman 37 beliau mengatakan Al-Khawariju jam'u kharijatin ai firqatun kharijatun. Al-Khawarij itu jamak dari kata-kata kharija yang keluar. Apa maksudnya? Ai firqatun kharija yaitu kelompok yang keluar. Hum Kullu man kharaja alal imamil haq alladhi ittafaqat alil jama'atu. Kelompok khawarij definisinya adalah ada setiap orang yang keluar dari kepemimpinan pemimpin yang muslim yang telah diangkat oleh kaum muslimin. Ya. Setiap orang ya, ini tidak harus berupa kelompok setiap orang ya, setiap orang yang tidak meyakini kepemimpinan seorang pemimpin muslim yang telah diangkat oleh kaum muslimin dialah seorang yang dinamakan kelompok khawarij atau yang ikut kelompok al-khawarij. Ini adalah definisi ulama al sunnah wal jam. Meskipun dia seorang diri, punya pendapat seperti itu. Ini pemimpin yang tidak sah misalnya. Contoh pemerintah kita dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, diangkat oleh kaum muslimin. Ya, maka kalau ada yang meyakini Bapak Presiden kita bukan pemimpin kaum muslimin, orang ini namanya kelompok khawarij atau mengikuti pemikiran kelompok al-khawarij. Ya, karena memang ada sebagian orang mengatakan khawarij itu harus punya ya, gerombolan, ya, melakukan perbuatan teror, Ayat ini definisi yang tidak benar. Itu salah satu perbuatan khawarij. Namun minimal namanya khawarij setiap orang yang keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin yang sah yang telah diangkat oleh jumhur mayoritas kaum kaum muslimin. Sekali lagi, ini definisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Cukup ya orang itu memiliki pemikiran seperti itu saja sudah dikatakan sebagai kelompok al khawarij atau mengatakan pemimpin kafir padahal tidak ada ulama al yang mengkafirkannya maka ini juga termasuk kelompok al khawarij intinya yang tidak mengakui keabsahan kesahan pemimpin kaum muslimin sedangkan telah diangkat oleh kaum muslimin maka inilah kelompok atau orang yang memiliki pemikiran kelompok al-Khawarij. Wastahara bihadal laqab jama'atun kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kapan sejarah mereka pertama kali muncul? Dalam sekup kelompok itu pada zaman Al Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Eh, meskipun ulama menyebutkan benihnya sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang ben, eh, berjuluk Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, dia memprotes pembagian Rasul SAW. Mengatakan, Iqdil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad marah, seraya mengatakan, Waihak, celaka dirimu, waman ya'dil ilam adil. Siapa yang bisa berlaku adil, kalau aku tidak bisa berbuat keadilan. Kemudian Rasul mengatakan akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang rajin membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini sudah ada benihnya di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Al-Khalifah Rashid bin Nurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muncul ya meskipun tidak eh, dalam bentuk organisasi resmi mungkin demikian dikatakan Ya, mereka muncul dalam bentuk pemikiran yaitu memberontak kepada Al Khalifah Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah Al Yahudi. Maka kalau kita pelajari lebih detail lagi kelompok Khawarij itu ada nama kelompok yang dinamakan Asabaiyah kelompok Khawarij yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang namanya as Ini adalah pemimpin Syiar Rafidah dan sekaligus juga pemimpin kelompok Al-Khawarij. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan eh, teroris itu yang paling eh, berbahaya di dunia. Yang pertama Syiar Rafidah dan yang kedua kelompok al khawarij teroris. Ya, kalau seperti sekarang ini kelompok ISIS dan kelompok Syiah Rafidah ini yang paling berbahaya bagi umat Islam. Ya. Kalau Syiah Rafidah sudah kita ber ya puluh-puluh kali menjelaskan dalam kajian kita dulu masalah hal ini. Intinya bahwasanya kelompok Syiah Rafidah didirikan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, demikian pula di antara kelompok Khawarij sektor Khawarij dipimpin, dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi sama-sama kelompok ISIS dan Syiar Rafidah itu sama-sama teroris qatalahumullah. Kemudian mereka sebelum memberontak melaksanakan demonstrasi terlebih dahulu. Ya, maka demonstrasi itu sebetulnya merupakan salah satu perbuatan kelompok Al-Khawarij yang dulu dipelopori oleh Abdullah bin Sabah sebelum terjadinya pembunuhan terhadap uh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka mengadakan demo mengepung rumah Al Khalifah Rashid bin Nurayan radhiyallahu taala anhu sampai terjadi tragedi berdarah terhadap bin Nurayan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, pada waktu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib kemudian muncul namanya perang Siffin, ya perselisihan di antara sahabat Rasulullah SAW bukan masalah kepemimpinan ya antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan kita wajib meyakini ketika mereka berdua berselisih sampai terjadinya perang ini kita wajib meyakini mereka semuanya adalah ahli ijtihad dan Rasul mengatakan ida adalah hakim fa asaba falau ajran barang siapa dari mereka para hakim berijtihad lalu benar mendapatkan dua pahala. Wa in akhta falau ajrun wahid. Kalau ada yang salah tetap dapat satu pahala. Maka tidak boleh dicela. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Eh, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib adalah kedua sahabat Rasulullah SAW yang mulia, wajib untuk kita cintai dan tidak boleh kita celak sama sekali Ketika mereka berselisih, itu istihad mereka dan Allah menjanjikan pahala bagi yang benar ataupun yang yang salah. Ya, dan mereka tidak berebut kekuasaan. Kalau kita lihat sejarah lebih mendalam, perselisihan di antara mereka tentang masalah ya hukuman bagi pembunuh Utsman bin Affan, Muawiyah sebagai salah satu kerabat Utsman bin Affan menginginkan agar Ali bin Abi Thalib untuk menghukum pembunuh Ali, pembunuh Utsman bin Affan. Namun pada waktu itu tidak diketahui person siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan. Ya, maka terjadilah perselisihan, kemudian tentunya ada yang mendompleng ya, dari kelompok-kelompok sesat dan diantara ya, kelompok Khawarij muncul pada waktu itu. Ya, ketika Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengutus dua utusan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu anhuma untuk mereka mengadakan negosiasi kelompok Khawarij yang merupakan eh, prajurit-prajuritnya Ali bin Abi Thalib keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dinamakan kelompok Al-Khawarij. Itu sejarah singkat kelompok Al-Khawarij. <clears throat> Wastahara bihadzal laqab jama'atun kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekelompok orang dikenal dengan gelar Khawarid ketika mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Eh, ketika apa tadi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ingin mengadakan negosiasi perdamaian, mereka tidak terima. Ya, bahkan mereka pun menfonis Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin As semuanya kafir karena tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan hakam tarijal, inil hukmu illa lillah. Ya, engkau berhukum kepada manusia, sedangkan hukum itu hanya milik Allah. Maka mereka pun apa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Intinya sekali lagi inilah bagaimana salah satu pemikiran kelompok Khawarij gegabah suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Dan sampai detik ini sama. Eh, mereka suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. kejahatan apa itu? Taib. Kharaju ala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu miman kana ma'u fi harbi Siffin. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Talib, ya padahal mereka itu merupakan sekali lagi tentaranya Ali bin Abi Talib ketika terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma wa hamalu ala qawli tahkim summa qalu lahu lima hakamta baina rijal la hukma illa lillah ya mereka tidak menerima adanya perdamaian tersebut mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib mengapa engkau berhukum kepada manusia padahal tidak ada hukum kecil hukum Allah Subhanahu wa taala eh, pada waktu kalau kita baca debatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan kelompok Khawarij, eh di antaranya Abdullah bin Abbas menjawab eh menjawab tentang syubhat kelompok Khawarij di sini. Ini adalah akal-akalnya kelompok Khawarij. Mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Abbas, <clears throat> kalau di antara suami istri saja kalau ada pertikaian, pertengkaran, ya, maka Allah pun memberikan jalan keluar di antaranya mendatangkan siapa yang eh, di antara dua keluarga itu bisa bernegosiasi, mendamaikan suami istri tersebut. Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Dia kata Abdul Abbas, Allah saja membolehkan eh, suami istri kalau bertikai dua keluarga untuk duduk bersama untuk bernegosiasi. Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima. Apabila kalian takut khawatir adanya perceraian di antara keduanya faba faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya, utuslah ya ahli ya dari keluarga laki dan dari keluarga perempuan untuk mereka apa berunding memberi, mencari jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut kata Abu Abbas kalau dua pasangan ini saja yang sekupnya kecil suami istri satu rumah tangga boleh untuk kita apa? Berhukum dengan dua orang dari kedua pihak, apalagi dalam urusan apa? Kaum muslimin. Maka lebih apa? Dibolehkan. Mereka pun apa? Tidak bisa menjawab ya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itulah kelompok Al-Khawarid penuh dengan asyubhat. Yang mana intinya dikarenakan mereka tidak kembali rujuk kepada para al ulama. Kemudian wasum haruriyatan li'nihiyazihim ila harura ba'da ruju'ihim min sifin. Mereka juga dinamakan kelompok Haruriyah. Eh, kelompok Khawarij punya banyak nama. Eh, tapi tadi Sabaiyah, Al-Muhakimah. Eh, di juga mereka dikenal dengan nama Al-Haruriyah. Karena mereka pernah bermarkas di tempat namanya Harura. Eh, di daerah Kufah sana. Ba'da rujum min sifin. Ketika mereka kembali dari sifin. Wa adaduhum yawma idin isna asyara alfan. Eh di antara sebagian ulama menyebutkan jumlah mereka pada waktu itu 12.000 orang. Ada pula sebagian ulama mengatakan jumlah mereka 24.000 orang. Ketika mereka didebat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, alhamdulillah 20.000 orang ayat eh, tobat rujuk kepada ayat eh, al-haq 4.000 tetap memberontak dan mereka dihabisi semua oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Waqat nadharahum Ali radhiyallahu anhu. Mereka didebat oleh Ali di sini lewat perantara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faraja ba'dhum sebagai mereka kembali kepada kebenaran wa qatalal baqin hatta hazamahum. Enam eh, nama sebagian yang lain dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka sudah pernah saya sampaikan ya jalan ya keluar dari terorisme ya, di antaranya dengan melakukan dialog ya. Para ulama menasihati mereka, berjawab dengan mereka, mengeluarkan syubhat-syubhat mereka, kemudian menjawab syubhat-syubhat mereka. Ya, meskipun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini salah satu metode Al Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib dalam memberantas terorisme pada waktu itu, yaitu dengan ya, mengutus yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai seorang ulama eh dari kalangan sahabat pada waktu itu untuk menebat Al-Khawarij. Alhamdulillah 20 <clears throat> ribu orang tobat. Eh, ya, Alhamdulillah pemerintah kita sudah melaksanakan hal tersebut. Mendatangkan diantaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafidullah Ta'ala beberapa kali <clears throat> untuk menasihati para terpidana terorisme di penjara-penjara. Meskipun beliau sendiri bercerita ada tiga golongan kelompok teroris itu ketika mereka berdebat dengan beliau. Ada yang mau menerima, betul-betul sadar. Ada yang setengah-setengah, ganggu cuma Allah alam di belakang. Namun ada pula yang keras kepala. Eh bahkan berdusta. Eh ketika debat tidak mau. Bahkan apa? Gebrak-gebrak eh meja. Namun di luar dikatakan syekhnya kalah debat. Ya, ini adalah apa? Kedustaan kelompok khawarij. Dan ini adalah <coughs> parahnya khawarij zaman ini dibandingkan khawarij zaman dahulu. Kalau khawarij zaman dahulu tidak pernah dusta, mereka jujur. Karena mereka menganggap dusta itu dosa besar, bisa kafir. Mereka nggak mau berdusta kelompok khawarij zaman dulu. Kalau sekarang eh merampok bank, semuanya mereka apa? Mereka halalkan ya maka ini bahayanya kelompok teroris zaman sekarang ini <coughs> wasumu eh, wakat qad kal khawarij ila iddati firaqin kelompok khawarij mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan menjadi beberapa sektor ya jama'uhumul qal bi takfiri Ali bin Abi Thalib wa Utsman bin Affan wa ashabil jamal wa marradiyah bitahkim. Ya, kalau zaman dulu meskipun mereka terpecah cuma satu kesatuan dalam masalah akidah yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan dan semua para sahabat yang ikut perang Jamal. Dan juga yang ridho dengan hukum atau negosiasi perundingan perdamaian di antara dua sahabat tadi wa al hakamain au ahadahuma wa takfiri sahibil kabair. Eh, mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar wal qaul bil khuruj alal imam idza kana jairan. Dan mereka sepakat untuk menyatakan wajibnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Sekali lagi ini adalah kelompok al-khawarij. Cuma intinya sekali lagi satu saja ya ciri khawarij tadi yaitu menganggap pemimpin itu tidak sah ya ini adalah kelompok al-khawarij ini adalah pemikiran kelompok al-khawarij tidak harus mereka itu memberontak dengan senjata cukup dengan pemikiran itu sudah dikatakan sebagai ya orang yang memiliki pemikiran kelompok al-khawarij di sini ingin kita sampaikan sedikit ya dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Nasr al-Aqal tentang ciri-ciri eh, kelompok Al-Khawarij. Ya, beliau punya kitab tentang Al-Khawarij secara khusus. <coughs> Saya nukilkan di sini beberapa metode dan ciri umum mereka. Yang pertama, eh, kita ringkas saja at-takfir bin ma'asi, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, al-khuruj ala aimatil muslimin, meyakini wajibnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Eh, selama pemimpin itu bukan dari golongan mereka, bagaimanapun alimnya tetap akan apa? Mereka berontak. Eh, jangankan pemimpin sekarang, Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Rasul, Khulafa Rasyidin yang jelas Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rasyidin." Rasul mengatakan, "Ali fil jannah," Ali di surga. Tetap mereka apa? Berontak tetap mereka apa? Kafirkan. Tetap mereka halalkan darahnya. Ini ciri khas mereka. Yang ketiga, al-khuruj ala jamaatil muslimin. Eh mereka keluar dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri. Eh seperti sekarang Santoso pergi ke hutan misalnya. Eh, alhamdulillah eh kabarnya sudah terpecah eh, pecah belah, eh semoga segera diamankan. Kemudian yang berikutnya sarfu nususil amar bin ma'ruf wa nahil munkar ila munazaatil a'immah. Mereka mentakwilkan nas-nas tentang wajibnya amar wa nahil munkar untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin sebagaimana kelompok Mu'tazilah. Yang kelima, kasatul qurra al-jahala. Banyaknya eh, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an namun bodoh tentang penafsiran Al-Quran tersebut. Ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, saya khruju kaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam yakuluna min khaliqil bariya la yujawizu hanajirahum la, yu, la yujawizu imanum hanajirahum kata Rasulullah akan muncul pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang ciri mereka masih muda belia namun akalnya bodoh mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Rasul mengatakan, Fa'idalaki mohon, faktuluhum. Jika kalian bertemu dengan mereka, ini khususnya bagi para aparat keamanan, pemerintah kaum muslimin. Kalau kalian menjumpai mereka, dan mereka telah membuat keonaran, teror misalnya, faktuluhum, perangi mereka, bunuh mereka. Fa'inna fi kotlihim, ajran liman qatalahum yaumal kiamat. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi yang eh, membunuh mereka. Eh, tentunya sekali lagi harus sesuai dengan eh, sasarannya. Jangan sampai ada korban yang tidak berdosa. Eh, ya. Ini intinya wajib eh, ya mereka ini diperangi habis-habisan. Baik secara pemikiran ataupun secara fisik. Ya, Alhamdulillah pemerintah kita sudah melaksanakan dua-duanya ya kita dukung sepenuhnya meskipun sekali lagi namanya manusia ada kekeliruannya cuma jangan sampai satu kekeliruan ya mengharuskan untuk dihapus segala-galanya dari pemberantasan kepada terorisme ya terorisme tetap harus diberantas ya baik lewat jalur tadi eh, diutusnya para ulama untuk mendebat mereka atau dengan cara tadi operasi militer karena kalau tidak mereka akan merusak Islam dan kaum muslimin Kemudian yang keenam, duhurusi masalihin alaihim. Mereka itu nampaknya orang-orang soleh. Tampangnya tampak orang soleh. Ya, rajin ibadah. Ya, misalnya kalau dilihat batuknya, ya tidak ada yang mengalahkan mereka. Jangankan kita, Rasul saja mengatakan kepada para sahabat, yahkiru ahadukum salatahu ma'asolatihim. Salah seorang di antara kalian wahai para sahabat, ini para sahabat Rasul Eh bukan kita, kalau kita tidak ada apa-apanya sama mereka. Eh para sahabat saja Rasul katakan, kalian wahai para sahabat, jika membandingkan ibadah kalian, salat kalian, puasa kalian dengan puasa salat mereka, tidak ada apa-apanya kalian ini. Eh karena mereka apa? Rajin ibadah, hidup mereka lillahi taala, cuma salah jalan. Eh, makanya jangan hanya berdalil dengan apa ikhlas, harus apa ittiba. Ya, eh, alul bid'ah kan sukanya begitu. Yang paling niatnya ikhlas. Ya, kita bantah dengan mengatakan teroris itu lebih ikhlas dari kalian, meninggalkan keluarga, ya, tidak mau urusan dunia. Apakah mereka benar? Niat mereka ikhlas lillahi taala. Benderanya saja apa? La ilaha illallah. Nah, kita nggak mengingkari la ilallahnya, namun apa? Cara mereka dalam berjihad yang yang salah. Ya, mereka kata Rasulullah ahli ibadah, Cuma sekali lagi ibadah mereka alal bid'ah, alal dolala. Yang ketujuh, dhaful fiqhi fid din. Kurangnya pemahaman mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka hanya mempelajari eh masalah pemimpin kafir wajib perang yang dipelajari bagaimana menggunakan senjata. Namun apa kata Rasul tentang jihad? Bagaimana bimbingan ulama masalah jihad itu yang dari mereka apa? Mereka pahami. Contoh dalam Sahih Bukhari jelas, la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Mereka senang kalau menggelari tokoh mereka eh, ulama mereka dengan Syahid Abdullah Azam, Asyahid Hasan Al-Banna, Asyahid Said Qutb padahal itu terlarang dalam Sahih Bukhari. Rasul, eh, Imam Bukhari membuat bab la yuqalu fulan syahid. Tidak dipelajari. Ya, ini sekali lagi kedangkalan ilmu mereka tentang agama ini. Sebagaimana kata Rasul tadi, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirah la yujawizu imanum hanajirahum. Mereka rajin baca Al-Qur'an namun tidak memahami isi Al-Qur'an tersebut. <clears throat> Yang berikutnya. <clears throat> Laisa fihi min as-sahabah walal a'immah wal ulama wa al-fiqh fid din ahadun. Mereka kalau zaman dahulu Eh seperti pada zaman Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang sahabat pun yang mendukung mereka. Semua sahabat mengingkari mereka. Ya, sebagaimana kata Abu Abbad ketika mendebat mereka, beliau mengatakan, "Aku dari sisi para sahabat Rasul dan tidak ada di antara kalian seorang sahabat Rasul SAW." Dan itu pula yang ada sekarang ini. Tidak ada ulama yang mendukung contohnya kelompok ISIS misalnya. Eh bahkan sudah kita sampaikan berulang kali bahkan ulamanya teroris pun mengecam ya ISIS ya seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi yang memiliki karangan kafirnya negara Saudi Arabia itu dulu adalah ulamanya teroris eh namun sekarang dia mengecam kelompok ISIS bahkan menfonis ISIS adalah kelompok khawarij ya khawarij teriak apa khawarij ya ini adalah salah satu bukti mereka tidak punya ulama sama sekali. Mereka hanya mereka dol, edalu, eh, wa adalu, sesat dan menyesatkan. Yang kesembilan, al-ghurur wa ta'alum wa ta'ali alal ulama. Ya, mereka sombong terhadap para al ulama, bahkan mencaci maki para ulama, mengata-ngatai ulama, mengatakan ulama ini adalah ulama pemerintah, antek-antek Yahudi dan sebagainya. Ya, padahal al ulama warasatul anbiya. Al ulama adalah aulia Allah, Sedangkan Rasul mengatakan Allah berfirman, "Man adali walian faqad adantu bil harbi." Ya. Barang siapa musuh waliku kata Allah, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Namun itulah kelompok teroris. sepuluh al-khalal fi manhajil istidlal. Eh mereka sesat eh dalam memahami nas-nas Al-Qur'anul Karim. Contoh yang sangat jelas ketika mereka mentafsirkan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka mereka kafir. Ulama sepakat Ayat ini tidak secara mutlak menghukumi yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir murtad. Ya, ada perinciannya. Namun kelompok teroris langsung membawa ayat ini untuk mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Padahal mereka terkadang tahu juga ya asar Abdul bin Abbas Ya, Abdul bin Abbas mengatakan itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, demikian pula dalam riwayat beliau mengatakan kufrun na kufrin eh kufur dibawa kekafiran kufur kecil ya demikian pula para tabi dan sebagainya cuma mereka tidak mau merujuk kepada tafsir para ulama salaf ya mereka merujuk kepada kelompok-kelompok teroris ya ulama-ulama teroris yang lainnya yang ke-11 ajalu bisunnah kebodohan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya Rasul bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarahatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, diplomat asing, maka dia tidak mencium bau surga. Namun mereka tetap melanggar ya sabda Rasul tersebut. Ini adalah kejahilan mereka terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratut takallub waktilafur ra'i. Eh, atau takallub yaitu cepat berpindah-pindah ya cepat berubah-ubah pendapat mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, seperti yang kita dengar, ini Santoso ini sudah berpecah belah menjadi beberapa kelompok. Karena apa? Antara satu dengan yang lain tidak cocok. Eh bahkan kata Pak ulama kalau ada 10 khawarij nanti akan keluar 10 kelompok. Karena apa? Satu kelompok, satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Karena apa? Eh sama ukurannya akal mereka, hawa nafsu mereka. Intinya sekali lagi, eh mereka cepat berubah-ubah. Yang ke-13, at taajul fi itlaqil ahkam mereka tergesa-gesa dalam menghukumi, ya tidak merujuk kepada para ulama, tidak ta'ani, ya tidak bersabar dalam menfonis. Keempat belas, al-hukmu alal kulub watihamuha. Eh, mereka suka menghukumi hati-hati manusia. Wah, pemimpin ini kafir. Karena apa? Ya, hatinya itu pasti ridho dengan orang kafir. Karena buktinya apa? Mentinya ada kafir dan sebagainya. Karena orang ini suka Eh dengan orang kafir maka dia hatinya pasti kafir. Eh demikian kelompok al khawarid menghukumi hati manusia padahal hati hanya Allah yang tahu dan eh kemudian orang tersebut. Kemudian yang berikutnya 15 al kuwatu wa al koswatu wal khusyuna eh kasar eh dan tidak ada kelemah lembutan dalam eh perangai mereka. Eh, yang paling jelas bagaimana kelompok ISIS eh mereka adalah manusia-manusia yang tidak berkeprimanusiaan sama sekali. Yaktuluna alal Islam yang ke-17 mereka membantai kaum muslimin eh, sedangkan orang-orang kafir selamat dari mereka. Eh contohnya di antara kelompok kelompok ISIS, mereka banyak membantai kaum muslimin, kaum al-mujahidin. Eh kalau mereka dikatakan memerangi ya orang-orang kafir, ini mungkin hanya eh propaganda saja, eh bukti yang sangat konkret bagaimana kaum muslimin eh di Suriah eh mereka juga bantai kaum mujahidin dari al sunnah mereka juga apa bantai dan banyak saksi-saksi dari al sunnah mengatakan ketika kaum mujahidin eh sudah menguasai kota-kota yang dulunya dikuasai oleh kaum kafir Nusairia Bashar Asad kota Allah mereka datang merampas kota tersebut dari kaum mujahidin ahli sunnah itu sebagai bukti mereka. Ini sebagaimana kata Rasul, turunnya adalah Islam. Mereka suka membunuh kaum muslimin. Eh, adapun mereka ingin eh, memerangi orang kafir, propaganda eh, belaka. Eh, wallahu taala Ya. Kemudian sudah kita sampaikan tadi, eh, meskipun sudah kita sering sampaikan inti daripada kesesatan mereka tadi yaitu mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dari situlah mereka mengkafirkan semua yang mendukung pemerintah kaum muslimin tersebut. Eh, kemudian setelah itu mereka pun menghalalkan darah setiap orang yang melawan mereka. Eh, maka sekali lagi kelompok Al-Khawarid masih eksis sampai akhir zaman nanti. Namun Rasul juga pernah mengatakan kullama dhahara inqata. Ketika mereka muncul pasti akan terputus. Eh pasti. Eh meskipun berapa saat, wallahu a'lam akan Nabi demikian. Muncul, terputus, kemudian muncul lagi. Seperti yang kita saksikan di negeri kita. Eh bom Bali muncul kemudian eh, ya, mati, kemudian muncul lagi sampai bom Sarina muncul dan sebagainya. Eh terus demikian. Eh tidak akan terputus. Maka inilah salah satu manfaat kita mempelajari kelompok-kelompok sesat yang dahulu diantaranya untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran mereka. Mungkin namanya berbeda, cuma pemikirannya tidak jauh berbeda, bahkan sekali lagi bahkan lebih parah. Eh sekarang bahkan lebih dahsyat sekarang ini. Wallahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada pemikiran khawarij dan semoga Allah menjaga negeri kita dari kelompok teroris baik Syiar Rafidhah ataupun kelompok-kelompok teroris yang lainnya. Aku lupa hada wa aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store com.